kau ajarkan kepadaku dan ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat ya. dan berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat buatku Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni Masih lanjutan tentang pembahasan zalim. Wa hukiya aidan an amal an Amr ibni Dinar dan dihikayatkan pula dari Amr bin Dinar. Dalam beliau berkatakan Rajulun min Bani Israel adalah seorang dari Bani Israel ala sahilil bahar. Dia berada di tepian laut. Faro'a rajulan wa huwa yunadi. Dia melihat seseorang sedang memanggil bi'ala sautihi dengan suara keras. Ala man ra'ani fala yazlimanna ahadan. Ingatlah orang yang lihat aku jangan sekali-kali zalimi seorang pun. Eh ingat yang lihat aku jangan zalim kepada orang. Eh yang lihat aku jangan sekali-kali zalim kepada orang lain. Kepada seorang pun. Jadi dia kasih nasihat begitu. Padana minhu. Ya, lalu mendekati orang tersebut ya berkata amal nih pada naminhu lalu orang tadi yang Bani Israel itu mendekati orang tersebut Wagala bertanya Ya Abdullah ma khabar Wahai hamba Allah Apa uh, khabarmu Jadi maksudmu ngomong begitu eh kalau yang lihat aku jangan zalim kepada siapapun itu maksud berita yang kamu sampaikan itu apa tuh ya. Gala lalu orang itu menjawab Ya'lam anni kuntu rajulan syaudiyan atau syaudiyan Ketahuilah dulu aku adalah seorang pejabat polisi. Baju itu yauman ilaha dan sahe. Satu saat saya datang ke tepi laut ini. Waraitu siyadan gadsah qadsada samakan lalu aku lihat ada seorang nelayan sedang nangkap ikan sama gatan. Fasaltuhu ayyahabaha minni Lalu aku minta supaya menyerahkan itu ikan padaku. Paba, nggak dikasih, nggak mau. Tukang ikan itu, nelayan itu nggak kasih. Lalu pejabat ini mengatakan ayah di Aham ini minta untuk dijual kepadanya. Kalau gitu, aneh beli. Gak mau juga. Berapa? Kesel karena di pejabat polisi Fadarabtu rasamu bisawti. Kupukul kepalanya dengan kecut Ya. Wa aghassuha minhu Saya ambil paksa. Dirampas. Wa madaitu biha dan aku berlalu dengan membawa jika minta nggak dikasih, beli nggak dijual, kesel dirampas. Pulang ke pejabatnya ke rumahnya. قال فبينما أنا أمشي بها عاملها إذ عضد على إبهامي Jika saya pulang jalan menuju ke rumah mau pulang bawa ikan Tiba-tiba tuh ikan gigit jempol tanganku Paromat bengkak Eh paromat berusaha Ya An akhlisa ibhami atau ukhlisa Saya berusaha bebasin jariku itu dari gigitan ikan. Gigit. Dia tarik. palang akudir. Saya nggak sanggup. Ya. Rupanya gigitannya nancep banget tuh ikan. Fajitu ila iyali. Fa'aliju ayyukhlisu ibhami. Lalu aku datang kepada keluargaku. Minta diobatin. Ya agar mereka bebasin jariku itu dari gigitan ikan. Falam yaqdiru illa ba'da ta'abin syadidin. Mereka nggak sanggup kecuali setelah capek berusaha payah tuh baru terlepas juga. Ikan gigitan kan gampang banget. Tapi sangat keras. Pokoknya. Tapi dengan sungguh-sungguh usaha yang ini terlepas juga kegigitan itu ikan. Cuman jadinya udah merah, bongkak. Kayak digigit mejin. Bongkak jadinya. وقيل أنها تعلقت إبها بإبهامه عندما قدمت إليه ليأكله ليأكلها. Ada juga riwayat mengatakan itu gigi itu ikan itu gigit dia ketika lagi di udah dimasak. Kalau riwayat lain mengatakan itu ikan gigitnya itu bukan lagi pulang masih hidup, tapi udah matang. Udah matang lagi di lagi disuguhin. Dia mau comot begini tuh ikan pakai kak. Udah mati paling gigit. Gitu. Jadi dua dua riwayat ada mengatakan digigitnya ketika dia bawa pulang habis merampas, Ada yang mengatakan tidak, digigitnya itu lagi udah dihidangkan, dia baru mau nyantap ini, duh gigit. Ini ada ini cerita ini banyak nih kalau di bab dolim bab dolim biasanya dibawain kisah ini nih. Di Dirwatun Nazihin ada di kitab uh, banyak di saya baca nih kitab kalau nggak salah majalis Saniyah pernah juga ada cerita. Ya tentang ini. Qala fa ibhami qad wan wa Riwayat berkata Ibnu Umar ya. Eh Umar bin Dina, Ya Amar. Maka jariku itu Oh ini orang, gala ini orang yang cerita. Ya, ini pemuda yang teriak-teriak tadi. Berkata dia maka jariku terus menjadi memerah nah. gitu dan bengkak. Summan tabakhat bihi uyunun min az min azari an yabisana. Karena bengkak kayak muncul bintik-bintik. Jadi mata-mata gitu. Uyun kan mata. Jadi kayak ada wah warna anak bengkak gitu. Ya, kayak bisul. Nah, bisul tuh oh gitu. Bukan satu, banyak. Jadi bekas gigitan itu berapa gigi yang nancap? Nah, sebanyak itu. Ya, bekas-bekas gigitan itu bengkak, kemudian keluar mata gitu, kayak orang mau pecah. Gede. Dari bekas gigi-gigi ikan. Ya, dari gigitan gigi tadi. Kalau yang nancep ke lima, ya lima. Dia gigi atau matanya itu keluar. Kalau orang bisul mau ya nonton orang Zayun Fazahabtu ila tabibin muhzin. Lalu aku pergi ke tabib yang bagus. Jadi ahli tabib ya, muhzin. Falamma nazara ila ibhami perkala itu dokter lihat jariku kala itu dokter komentar hadza akalat hadza akalatun bila syakin. wa ilam tagta ibhama hmm, alakta ini bekas gigitan ini tidak diragukan lagi. Kalau jarimu nggak dipotong bahaya. Jadi dokter yang muhsin bilang ini menjalar nih. Kalau nggak segera dipotong, ini bakalan jalan. Bakal nyerang. Jadi dokter nggak tahu. Dan dia cerita penyebabnya gigitan ikan. Ikan hasil rampasan. Nggak cerita, dia cuma unjukin aja. Dokter besok, ini bahaya, potong. Bagasah dia dipotong. Ya. Bukan dia sendiri yang motong dokternya. Wagata'tu ibhami Thumma goroban ala yadi Eh nyerang Habis dipotong Sakitnya nyerang ke tangan Tadi jari sekarang nyerang ke tangan Falam utik Falam utikin nauma walal gara min syiddatil alam. Ini nggak bisa tidur, nggak bisa diem. Orang kalau ngebet coba, api tidurnya anteng. Oh, oh, oh, malam teriak-teriak habis dipotong tuh. Min syiddatil alami karena sangat sakit. Pagi lalu lalu dikatakan kepadaku katanya orang ceritanya, eh kata kafkaga. Ya potong lapak ini nih kak ya lapak tangan bagajok tuha bawa lagi dokter potong ini bukan hanya jempol yang dipotong saudara lapak tangan operasi lagi potong wanta syaral alam tapi sakitnya terus nyebar ila sa'idi kelengan tangan nih ya, ya. Wa alamani syadidan dan sakit itu nyerang aku sangat. Walam ufigil kirara gak gak bisa diam oh, sakit. Wa ja'altu astaghisu min syiddatil alam dan aku segera minta tolong karena sakit sangat sakit. Akhirnya dinasihatin lagi bagi lali. Ikutahha potong aja lagi Minamir pak dari apa siku sampai siku potong lagi sikunya maka tak ha, pikir kelar gitu wanta syarah lial alamu ila ila adud ya habis potong siku nyerang sakitnya itu sampai ya. oh apa namanya pergelangan tangan atas hmm. وضربا ala adudi أشد asyaddu minal awal bahkan nyerang ke sakitnya ke lengan atas itu melebihi dari sakit yang pertama ini sakit di sini lebih sakit potong sini di sini lebih sakit lagi potong sini malah lebih mubet dari yang pertama ini sakitnya nambah ya ini repot mau dipotong mana lagi Wakila ini eh, ikta yadak min katabik. Kalau gitu potong aja tanganmu dari bahu sini pundak. Wa illa saro ila jasadik kulihi. Kalau enggak bisa nyerang tangan semuanya. Itu tangan lah habis gimana? Eh bisa nyerang badan semua. Akhirnya potonglah sampai bahu sini. Potong sini. Wagala li ba'dun nas lalu kotor ditanya sebagian manusia, "Ma sababu alamik?" Sebabnya kok kamu bisa sakit gitu apa sih? Kok sakit model dokter bingung nih kena racun atau kena. Nah ini tanya juga sebabnya bisa begitu kenapa? Fadzakar tulahu gisotas sana. Aku cerita tentang kisah ikan yang dirampas tuh. Ya coba dari petani lo ngomong. Gak pakai potong jari tuh obatnya cuma satu. Minta redo sama yang orang inti zolimin. Jadi ada satu penyakit yang sebab kezoliman kita terhadap seseorang yang kita mungkin anggap remeh, tapi menurut dia itu nyakitin banget. Lalu diangkat tangan, ya Allah, balas deh, biar dirasain tuh. Yang namanya diginiin kagak enak. Ya. Ujukin kekuasaanmu ya Allah buat dia itu yang zalimin aku. Habis. Itu orang. Dia kata miliaran juga gak bakal baik itu penyakit. Baiknya cuma satu obatnya. Paranin tuh orang, minta maaf, minta redo, kelar itu. Ya, coba lo ngomong dari awal, paranin tuh orang, minta redo, hilang tuh sakit. Lalu ditarik. Ketemu dia jatuh bersyukur deh di kakinya dicium. Kita redo. Ini orang yang diminta maaf. Itu siapa? Ada yang pernah dulu ngambil ikan ente eh, ikan. Oh, kok itu jadi begini? Ya, aku minta halal, aku udah halalin, gak jadi gitu. Semenjak aku lihat kamu nih sekarang. Tapi dulu enggak waktu itu, tapi pas begini aku nyeselnya nggak nyumpain. Yang lihat orang begitu. Aku halalkan semenjak aku lihat kamu dalam keadaan begini. Ya. Udah oh, hilangnya kenapa? Allah ya punya. Wajar kalau eh, pantas kalau Allah <coughs> Rasulullah mengatakan dalam hadis ya, Do'watul mazlum eh, la apa namanya? layu yuhjab doanya orang yang dizolimi nggak di nggak dihalangi لا حجاب بينه وبين الله الذي حجاب أن ترد يدا مستجاب ما فذكرت لهم قصة السماء فقال لو كنت رجعت في أول ما أصابك ما أصابك الألم إلى صاحب السماء فاستحللت منه واسترضيته إيه؟ ولا قطعت من أعضائك قدوة Fadhhab ilaihi al-an. رضاه ridahu qabla an yasila al-alamu ila badani. Ya. ya, kalau kalau kamu rujuk ya, pada awal apa yang menimpamu, ini penyakit. Itu bilang ini penyakit timbulnya lantaran ini. Lalu kamu kembali kepada sahibin sana, kepada yang punya ikan. Wastahlalta minhu lalu minta halal daripadanya wastardoitahu minta redho sama dia minta maaf ya wala gata'ta min a'dha'ika udwan pasti kamu nggak bakal potong anggotamu nih ya Mazhab ilahil udah pergi ke sana sekarang Watlub ridha minta ridhanya sebelum tuh penyakit nyerang ke badanmu semua karena ini penyakit terus bakal nyerang. Gak berhenti sebelum ada rezok dari Gala falam azal atlubuhu fil balad hatta wajadtuhu fawaga'tu ala rizlai. Terus dicari. dia di negeri tuh. Dia keliling nih. Keliling kampung, keliling negeri, nanya mana tuh yang ini, si pulang mana. Ketemu akhirnya. Hatta wajadtuhu. Sampai aku, aku menemukan itu orang ya fawadatu ala rijlai aku jatuhkan diri di kedua kakinya ugab huma aku cium kakinya deh kaki orang ya wa arki aku nangis cium kakinya sambil nangis ya. Fakultu lalu aku berkata ya sayyidi wahai tuanku panggil tuan deh Sa'altuka billah illa akau ta'ani. Aku minta kepadamu karena Allah. Kalau enggak, kalau enggak engkau ampunin celaka aku ini kata dia. Ya. Illa engkau tani. Kalau tidak engkau ampunin aku, celaka. Ya dan dibuang. Fagalali, lalu orang itu berkata kepada Man anta? Itu siapa ini? Kultu, Ana alladhi akhadtu minka as-samakata ghasban. Saya yang pernah ngambil ikanmu secara paksa. Wa zakartu ma ala alayya. Ya. Dan aku ceritain apa yang menimpa yang terjadi atas diriku. Ya. Wa araituhu aku perlihatkan kepadanya. Kalau roa itu melihat, kalau aro memperlihatkan. Wa araituhu yadi aku perlihatkan kepadanya tanganku babaga lalu orang itu nangis Ina ketika dia melihat tangan itu. Jadi sedih juga sih atas doa yang dia. Ya, malum orang habis dizolimin kan pegal juga nih. Wagala ya akhi, ahlal tuka, Wahai saudaraku, sungguh aku telah halalkan kamu minha daripada ikan itu. Ya. Lima qad ra'aitu bika min halal balak. Bagi apa-apa yang sungguh aku telah lihat ya, terhadapmu daripada ini bala. tuh lalu aku jawab ya sayyidi sa'altuka billah hal kunta da'auta lama lamma suha minka. Aku nanya tuanku apakah kamu minta ya saal Sa'altuka billah apakah yang apakah kamu berdoa apa yang kamu doain atasku ya hal kun tada'auta ya, apakah engkau doain atasku ketika aku ambil tuh ikan darimu Kola dia menjawab naam iya waktu dia rampas ya, dengan cara paksa aku angkat tangan doa kultu Allahumma ala yagwa ala alaya bi ya ala du'fi fa akhadha minni ma razaqtani fa arini fihi qudratak qultu qad araka Allah qudratahu fiyya wa ana taibun ila aku berkata katanya benar aku berkata waktu engkau ambil itu aku mohon kepada Allah ya Allah ini orang kuat ya kepada aku dengan kekuatannya mana zolimin orang dengan kekuatannya zolimin aku ala du'bi atas kelemahanku dipaksa dengan kekuatannya ya atas diriku atas kelemahanku lalu diambil daripadaku apa yang kau telah berikan kepada kepadaku dapat ikan dari rezeki yang Allah berikan diambil ingat ya Allah ini orang zalim rezeki yang kau berikan kepadaku aku dirampas gitu dengan kekuasaan dia ya ini fihi qudratak tunjukkan kepadaku ya Allah kekuasaanmu cuma begitu doang Kultu lalu aku berkata ceritanya orang dia jawab setelah orang yang nelayannya bilang begitu lalu aku berkata kepadanya Sungguh Allah telah memperlihatkan kepadamu kekuasaannya. Kan tuh orang tadi ini ya Allah unjukin kekuasaanmu. Karena orang sewenang-wenang dengan kekuasaan yang dimiliki atas kelemahanku, dia berbuat zalim kepadaku. Unjukkan kepadaku kekuasaanmu ya Allah. Ini orang menjawab, sungguh Allah telah unjukkan kekuasaannya buat pada diriku. Ya, ya kan kekuasaan Allah tuh. Gara-gara ikan ini dokter nggak bisa dokter muhsin nggak bisa apalagi mantri Iya padaku. Wa ana taibun ila Allah. Dan saya tobat kepada Allah amma kuntu alaih terhadap apa yang aku lakukan tersebut. Wa hukiya aidan an Ali bin Jarab Harab. Dihikayatkan juga dari Ali bin Harab قال خرجت أنا وبعض شباب الموصلة keluar aku dan sebagian pemuda Subabil Musil Musili ya pemuda Musil negara mana sih Soviet ya Hah? Irak kan? sekarang Musil ha Musil Irak kayaknya eh, Soviet Moskow Korea Soviet ya mu'min. Jadi keluar aku katanya kata si satu Ali Ali bin Harab bersama pemuda-pemuda musim ila syatti ke pinggiran eh, ke tepi laut. Warajibna fi zawraq lalu aku naik perahu. Falamma ba'udna ketika udah jauh minal balad dari negeri Watawasatun al-bahra dan tengah-tengah lautan kami sudah di tengah lautan. Izan sama katun kabiratun Tafirat minasyad ila wasfil zawra. Tiba-tiba ada ikan besar ya, lompat dari tepi laut ke dalam perahu. Masuk ikan. Ya. Bagaimana lalu seorang berdiri pemuda. Wa ila afati syad. Lalu mereka tarik itu perahu menuju tepian lagi ikan gote ya, enak buat dibakar ya kan jema'u hasaban birasmi sana pengen ngumpulin apa tuh kayu bakar pengen bakar dulu ikannya rezeki ya kan nggak dicari marah nih ikan ya kayak nyerahin diri masuk dalam perahu karena zantumahum Kata nah, Ali bin Harab, saya ikut bersama mereka turun. Ya. Fabainama nahnu namshi ala janibi syar ketika kami berjalan di tepi pantai tepi laut pengen nyari kayu bakar wa bil kurbi minna kharbatun tiba-tiba di dekat kami itu ada gubuk ada gubuk di pinggir laut fazahabna ilaiha namzuru asarah kami menuju kepada gubuk itu pengen lihat asar-asarnya itu ada apaan gitu kan. Wa idzan fiha syabun maktubun. Eh di dalamnya ada seorang pemuda yang diikat. Orang pemuda ya, di dalam gubuk, pemuda diikat. Wa akharun masbuh. Ada lagi satu tapi udah terbunuh yang masbuh. Lehernya kayak borok itu. Yang satu diikat, ya, yang satunya tergeletak dengan tenggorokannya atau apa namanya sebelih. Ila janibihi di samping dia, di samping itu pemuda yang terikat. Wabagulun wakipun waqifun sedangkan keledai diam di situ. Ya. Wa baghlun alaihi gumas. Sedangkan keledai ada di situ ya minggu apa namanya kain jadi ada kain tenun tuh banyak kain tenun Fagulna sobat, lalu kami tanya kepada pemuda yang diket tadi satu kau mahal dan malbum Bagaimana ceritamu kok bisa begini diket Itu yang mati siapa? Lalu cerita ini pemuda, ini kuntu muktarian ma'ahazal mukari. Asalnya saya kan nyewa nyewa perahu ame penyewa ini katanya. Sahibu hazal bago eh nyewa keledai eh. ame tukang sewa. Ini yang punya ini keledai. Saya nyewa. Eh. Tenaga tenaganya deh. ada bi ila hazal makan. Lalu orang itu bawa saya ke sini ya tukang sewain tuh yang nyewain bagel tadi kalau pakai ada itu juga ya, pakai apa tuh apa itu yang jatuh bagel kayak hmm? kayak rumah tandu gitu Jadi ya, tandu yang yang punya bagel nyewain itu nonton saya dibawa kemari katanya Wakata bani kama tarona. Lalu orang itu ikut saya ya udah panjang itu ceritanya jadi rupanya dibawa di situ dipaksa ya mau diambil mau dirampok mau dibunuh diikat kan banyak kejadian begini ya, sekarang Wagala lalu saya bertanya, eh berkata, labud dali min katrika. Eh, orang itu berkata, labud dali min katrika. Saya harus bunuh kamu. Kata yang tukang bagel. Fanadastuhu billahi ta'ala ya. Lalu aku mohon e, kepada orang itu karena Allah lillahi ta'ala. La tazlim la, la tuzlimni. La tazlimni. Jangan kau zolimin aku. Wala tarba ismi, jangan ambil untung dari dosaku. Ya. Orang katanya kalau banyak dosa jadi banyak musibah nih pak dia gitu. Ya, mungkin dia merasa nih karena dosa yang diperbuat akhirnya jadi terjadi begini buat dirinya. Lu jangan jangan ngambil untung dari dosaku makanya. Ya. Itu begitu. Jadi Allah kalau mau ngirimin musibah kepada seseorang pendosa, Allah kirimin orang lain buat ngelampok ya, buat ngebunuh, bisa segala macam. Wala ta'jimni ruhi, jangan kau tiadakan ruhku. Jangan kau ambil. Balta khuzil gamas. Bahkan silahkan ambil aja tuh kumas. Asal nyawaku jangan diambil. Jadi kata pemuda itu, bunuh tapi ambil aja tuh kumas, jangan bunuh, jangan bunuhku. Wa anta fi minhu. Aku halalin. Ya kamu halal. Wa halatu lahu billahi ta'ala inni la u'lima bihi ahadan. Dan aku sumpah kepadanya demi Allah, aku nggak bakalan kasih tahu kepada seorang pun kalau dia yang rampas, dia yang rampok. Pokoknya kejadian ini aku tutup, ambillah itu asal nyawaku selamat. Gitu. Nggak saya nggak kasih tahu orang. Tapi itu perampok yang punya bagel tetap bersikuku mau bunuh juga. Ya ketakutan kalau dia cuma ngambil doang nggak bunuh bakalan ketahuan. Tutup, nyambut goloknya. Nah, ini golong yang dicabut, susah banget keluar. Cabut, nggak bisa, cabut, nggak bisa. Eh, pas dicabut, kenceng, put, leher lehernya sendiri. Oh, dia betok-betok nggak bisa. Ketika ditarik dengan keras, enteng. Dia kena ini Lehernya sendiri. Mati nih orang. Itu ceritanya begitu. Itu belum rampas baru niat ngiket orang nyewa baik-baik bayar sampai di sana mau dizolimi mau dibunuh ternyata Allah berkehendak lain orang itulah yang ngebunuh diri sendiri diceritain nih pemuda yang berikat pantas aja itu orang masuk oke kesalahan golok sendiri wahwalaya baal dia nggak mau berbuat tetap mau bunuh Mamat saya dahu ila sikin. Diambil, dia dulurin tangannya ke pisau. Kanan piwasihi. Ini pisau ada di pinggang dia. Ya. Yazribuha dicabut tu pisau. Fata asaran alaih. Susah kawan, Mamat. Antakhruja min gila min dia. Itu pisau susah dikeluarin dari tak sarungnya. Pamazala yazribuha terus dia terus tarik mau keluarin juga ila an kharajat bi suhubatin ya susah payah dikeluarin ya dengan susah payah lama akhbarat halgaru ya karena kencongnya tarikan akhirnya kesalahan itu pisau kesalahan malah lepas lehernya sendiri dan eh ya. fazabahat hu lalu pisau itu nyembeli nyembeli lehernya bahwa kama tarawna Ya itulah sebagaimana yang kalian lihat nih pemuda kita. Wana ala halati Saya dalam keadaan ini terikat. Fahalalna tahu lalu kami bebasi itu orang dari ikatannya wa hul bagal kami kasih bagalnya wal kumash dan kain pelumnya waraha wa udna ila zawra itu orang pergi kami kembali ke ke perahu pengen ngapain pengen ngambil ikan pengen bakar eh nggak tuh ikannya udah lompat lagi. Cuman mau nganter di situ doang. Allah kirim ini orang nolongin. Eh, jadi Allah gampang mau nyelamatin orang yang dizalimin. Kalau orang nggak salah, banyak amalan, banyak ini, maka Allah tolong caranya macam itu kan tepi laut. siapa sange. Siapa yang mau bebasin dia? Ada aja caranya ikan deh pakai Eh, sahabat ikan tuh tergiur kan. Ah, minggir dulu lah. Apa ini? Kita kalau di tengah laut bakal ikan kayak apa? Iya. Minggir dulu nanti Allah kirim. Dia nyari air bakat temu bubuk iya. Udah kelar nolongin orang, terus dengerin ceritanya. Ah, ikan sayang nih bakat ikan kan? Orang cuma mengunjukin dia doang. Jalannya Allah Subhanahu. Ya Allah. Beko. Uh, eh, apa doa orang yang dizolimin itu manjur termasuk kepada orang yang ahli maksiat Iya. Termasuk ya. Iya. Maksiat buat dirinya aja. Adapun doa dia antara dia dengan Allah. Hak dia tuh. Itu dijamin oleh Nabi bakalan ada sekalipun dia orang yang fajir. Sekalipun orang yang dizolim ini orang yang fajir, orang yang ahli maksiat, itu fajirnya itu durhakanya itu maksiatnya buat dirinya aja udah buat dirinya. Adapun doa lain, itu spesial tuh. Ya, oh, ini orang zolim, ini orang maksiat nih kita kita zolimin aja deh. Kang mabok, ambil aja dompet nggak tahu, HP-nya nggak tahu. Eh, yang mabok, ya, dompet gue diambil ya Allah, dia zolimin aku ya Allah. Mana mabok ini dia urusan dia mau Allah aja. Tapi yang ini nih hak dia nih, yang Allah nggak bakalan. Ya. Itu maknanya biar jangan kita berpikir orang yang fajir, durhaka, maksiat, boleh kita zalimin, Gak boleh betul. Ya. Binatang aja nggak boleh. Bagi manusia. Orang kafir aja yang yang zimi itu nggak halal. Darahnya nggak boleh kita zalimin. Ya, kalau kafir emang yang harbi emang gak ada zalim bagi hak bagi dirinya. Kita bunuh yang apa-apa, halal. Cuma sini bunuhnya. Claro, ya. Hmm. Kalau ini banyak nih. ah, Ya. Pamazana yang halapna wa hawadu ila falamma sahibna topiratis sama katu ila syatir ya. Tatkala kami naik perahu, itu ikan lompat lagi ke ke apa ya ke tengah laut lagi ya wallahu a'lam mudah-mudahan manfaat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن في برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعظاك وحسن الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني استودعك ما علمتني فاردده الي عند الحاجه